PKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Sukiar, Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. pada seri yang ke-16 ini menampilkan Ana Rusli sebagai Sang Dewi, Narto Bantu sebagai Panjun, Suryadin Tanjung sebagai Prabu Ranggabanu, Beni sebagai Layang Suta, Billy Burhan sebagai lelaki aneh, dibantu oleh Wenda dan Mogan. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka di Karang Sedana. Tiga tahun telah berlalu. Di langit pesisir Karang Oblong, pesisir selatan, bulan purnama menyibak tipis. Cahayanya memantul di atas gelombang yang bergulung, memecah, membahana, bagaikan lengkingan ketakutan yang akan memporak-porandakan jagat raya. Malam itu, para nelayan tidak berani turun melaut mereka takut ditelan malam pralaya, malam bahaya, malam yang dimiliki Kangjeng Ratu Kidul. Tapi sesosok tubuh tegar berdiri bersidakep di atas sebuah batu karang. Matanya tajam memandang ke tengah lautan, bagaikan mata seekor burung elang. Lalu sinar mata itu menangkap bayangan putih yang muncul dari permukaan laut. Lalu bayangan putih itu mendekati sesosok tubuh tegar, tubuh laki-laki gagah dengan ikat kepala ulung. Gelombang pun mereda, mengantarkan bayangan putih dari seorang putri cantik jelita. Bermahkota intan berlian, berkemben sebatas dada, berwarna hijau pupus. Pesisir Karang Oblong Malam temaram buat dua tubuh yang disiram percikan rembulan purnama. Sudah lamakah Kanda menantiku di sini? Sang Dewi, lama atau sebentar menunggu kehadiranmu tidaklah menjadi persoalan karena aku sendiri mencintai lautan. Hatiku pernah hanyut di dasar laut pesisir karang oblong ini. <laughs> Kanda, kata-katamu seperti mencubit perasaanku. Hmm. Ah, aku sendiri belum pernah membalas kebaikanmu. Rasa-rasanya malam ini akan aku tumpahkan seluruh tubuhku ke hadapanmu, Kanda. Sang Dewi, aku datang bukan mencari kesenangan duniawi jadi, maksud Kanda memanggilku ke pesisir Karang Oblong ini untuk apa? Aku pernah menanyakan sesuatu kepadamu, Sang Dewi. Tapi kau belum menjawabnya. Hanya itukah kau bersusah payah memanggilku? Iya, Sang Dewi. Jawabanmu yang kuharapkan. Ya, kau cemburu. Karena aku pernah menolongnya. Tidak. Tapi aku adalah garis keturunannya Aku ingin tahu di mana dia sebenarnya. <laughs> Jawaban itu akan kuberikan setelah kau memenuhi permintaanku. Permintaan apa, Sang Dewi? Aku ingin melewatkan malam ini dengan keindahan, Kanda. Kanda, kau gagah, sakti mandraguna. Tentu kau setuju, Kanda? Tidak, Sang Dewi. Lebih baik aku menyusuri pantai pesisir. Selamat tinggal. Tunggu, Kanda! Oh, aku tidak bisa menahannya. Tapi suatu saat, pasti akan datang menemuiku lagi. Oh, kau laki-laki idaman setiap wanita. Aku mencintaimu. temaram buat dua makhluk berlainan jenis itu kembali menjadi malam pralaya. Setelah sang Dewi lenyap bersama-sama dengan ombak yang menggulung setinggi gunung, kita tinggalkan pesisir karang oblong yang terus mencekam di telan dini hari. Kini kita beralih ke sebuah pasar mundu di wilayah kerajaan Sokawarni yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Indra Prasta. Pasar yang ramai itu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan serombongan kuda prajurit Sukawarni. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Kah? Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala? Sini kamu! <coughs> Aduh, <coughs> saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk, produksi KB Pharma. pemilik warung itu. Siap melaksanakan perintah. Dan kau, siapkan cambuk di depan pintu sana. Siap melaksanakan tugas. Hei, Anjur, keluarlah. Kami membawa perintah dari Prabu Padu. Astaga, apakah tidak salah alamat? Uh, eh, sebentar, Tuan-Tuan prajurit, sebentar. Apakah tuan-tuan mencariku? Iya. Kau belum membayar pajak hasil bumi. Kami datang untuk mengambil pajak itu. Mana surat perintah itu, Tuan Prajurit? Kami datang bersama pimpinan kami. Lihatlah ke sana. Ah, layang suta. <laughs> Bagus kalau kau mengenalnya. Kenapa tidak lekas kau siapkan pajak-pajak itu? Baik, tapi berkenankan aku menemui pimpinanmu itu sembah baktiku kepadamu Tuan Layang Suta. Hmm. Kiranya apakah betul kedatanganmu untuk mengambil pajak hasil bumi? Manjun, hmm. kenapa kau masih ragu kepadaku? Aku mendapatkan titah langsung dari Prabu Rangkabanu. Tapi ini di luar kebiasaan. Bukankah beban tugas ini dipikul oleh prajurit pendahara negeri? bukan diambil oleh prajurit perang. Keadaan mendesak, Panjun. Karena Prabu Sora membutuhkan dana untuk memindahkan kerajaan Indraprasta ke ibu kota Galuh. Itu adalah tugas Maharaja, bukan Prabu Rangga Banu. Kenapa rakyat kecil seperti aku ini dibebani pajak? Bukankah aku telah memberikan pajak pertengahan bulan yang lalu? Kau mulai membangkang, Panjun. Hm. Lupakanlah perkenalan kita di masa kecil dulu. Sekarang aku adalah abdi dalam keraton. Bagaimana kalau aku menolak membayar pajak itu? Aku tidak sudi dirampok layak suta. Hah, berdebah. Kau membangkang. Prajurit. Siap. Ya. Tangkap orang ini. Siap melaksanakan perintah. Siap melaksanakan perintah. Iya. Yup. Iya. iya. Ku tahan serangan kalian. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Ya, rasakan pecutku ini. Iya. <laughs> Mainan anak kecil. Ya, lepas. Ya. Ah, dan ini untukmu. Ya. Darahku. Oh, oh, darah. Aduh. Setan kau Panjun. Kau telah melukai prajurit keraton. Ayo kalian minggir. Biar aku yang menghadapinya. Ya! Layang Suta melompat sambil menyerang. Aku harus siap menahan serangannya. Ya! Ya! Bagus! Bagus! Aku dapat menahan seranganku. Rupanya kau pun punya ilmu simpanan. Tentu akibuntung Buntung itu gurumu. Iya, ah. Layang Suta! Tabiatmu semenjak anak-anak sampai sekarang tidak juga berubah. Tamak dan sombong kau. Jangan berlagak suci, Panjun. Hmm. Apakah karena kau ditakuti di pasar mudu ini, kau jadi besar kepala? Hah? Sebentar lagi, kepalamu akan kuambil untuk membayar pajak-pajak itu. Laknat kau, layang suta. <laughs> Pukulanmu melesat, nah. <laughs> nah, terimalah seranganku ini. Hmm. Kau kira karena kau mengenakan seragam prajurit, aku harus takut denganmu? Hah! Yeah. Ternyata kau cukup hebat, Panju. Tapi jangan kau kira pertarungan ini sudah selesai. Hmm. Mari kita lanjutkan dan bersiaplah untuk segera mampus. ah, ternyata layang Suta telah memiliki tapak ini. Ini berbahaya sekali. Aku harus berhati-hati menghadapi ilmu pukulan yang teramat keras ini. Hup! Mengapa kuda-kuda dan tanganmu gemetar seperti itu, Panjun? Hmm. <laughs> Agaknya kau sudah melihat Dewa El Maut di hadapanmu. Iya. Ah. <laughs> Jatuhkan dirimu. Ciumlah telapak kakiku ini. Dan kau segera akan kumaafkan. Ayolah Panjun. Ayo. <laughs> Ayo Panjun, jatuhkan dirimu, cium telapak kakiku, maka jiwamu akan selamat. <clears throat> Layang Suta, apapun yang terjadi dengan diriku, aku tidak akan menyerah padamu. Pada kalian andek-andek Sukawarni pemeras. Hmm. Baiklah, jika begitu, kau akan segera mampus Panjun. Iya. iya! Iya! Iya! Iya! Iya! iya. Layang Suta terus menyerang Panjun dengan pukulan-pukulan tangan kosongnya. Sementara itu kedua prajurit keraton yang dipecundangi Panjun meringis menahan sakit. Sedangkan pengunjung dan pedagang di pasar mundu itu menyaksikan dari kejauhan. Tiba-tiba terdengar jeritan menyayat dari mulut Panjun. Dadanya hangus dihantam pukulan tapak geni dari telapak layang suta. Kau kejam! Kau menggunakan pukulan setan layang suta. Ah, ya. ah, ah, Itulah ulah buat seorang pembangkang, Panjun. Ah. Nah, sekarang terimalah hukuman yang cocok buat seorang pembangkang. Hm. Aku lebih baik mati daripada kau rampok layang suta. Ayo cepatlah. Bunuh aku dengan pedangmu itu. Jangan berlagak pahlawan di depan orang banyak. Nah, ini rasakan. Ya! Loh, loh, loh, loh tangannya kenapa bang sampean bang? Kok karo terus, ketel-ketel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. kadas kurap, oleskan amor Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. ada orang lain yang menyelamatkan dirinya. Setan siapakah yang telah berani mencampuri urusanku ini? Oh, tapi biar saja. Aku tidak peduli. Prajurit, yara semua harta benda panjun berdebah itu. Setelah itu, kalian bakar warung itu. Iya, ayo. Siap, melaksanakan tugas. Siap, siap, perintah. Layang Suta, mukanya menjadi merah padam, giginya gemelutuk menahan marah. Panjun teman sepermainan semasa kecil yang akan ditebasnya tiba-tiba lenyap. Lalu kemarahan itu ditumpahkan untuk menjara semua harta Panjun dan membakar warungnya. Lalu setelah itu kembali melapor kepada Raja Sokawarni, Prabu Ranggabanu. Begitulah apa yang terjadi, Yang Mulia. Layang Suta, selidiki penolong gelap itu. Kita harus waspada. Jangan sampai karena urusan ini kita menempat malu kepada Maharaja Prabu Sora yang akan memindahkan pusat pemerintahannya ke Galuh. Hamba mohon restu untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Iya. Aku akan perintahkan kepada bala prajurit untuk membantumu sebagai tameng. Mulai sekarang, kau bergeraklah leluasa. Dan kepada siapapun yang bisa menghasilkan dana, dapat kau pinta bantuannya. Melaksanakan perintah yang mulia. Layang Suta semakin bangga karena perintah langsung dari Prabu Ranggabanu, keangkuhannya merajalela. Lalu dengan membawa bala prajurit menuju utara wilayah kerajaan Sokawarni. Kita tinggalkan layang suta. Kini kita beralih kepada Panjun yang ditolong oleh penolong gelap. Siapakah sebenarnya penolong itu? manakah aku ini? Di manakah aku ini? Eh, apakah apakah aku aku telah mati? Eh, eh, dadaku sakit dan siapa yang memberikan balur obat di dadaku ini? Eh, eh, Kiranya kau sudah sadarkan diri, sahabat. Duduklah, jangan bergerak. Uh, kaukah yang menolong aku? Aku cuma perantara. Yang menolongmu adalah Dewata yang pengasih. Istirahatlah dengan tenang. Di sini kau tidak akan diusik oleh prajurit-prajurit sombong itu. Terima kasih, Tuan Penolong Muda. Siapakah namamu? <laughs> Apakah nama itu ada artinya dan mempunyai mujizat buatmu? Karena putih baikmu, aku ingin mengetahuinya. Siapa tahu hutang putih yang belum dapat aku balas bisa dilanjutkan oleh keturunanku yang lain. Ah, sahabat, panggil saja namaku pengembara. Pengembara? Iya. Ah, aneh sekali. Memang di jagat raya ini penuh keanehan, sahabat. Lupakan saja soal nama itu. Sebaiknya kau berpikir tenang supaya luka-luka di dadamu itu cepat sembuh. Iya. Terima kasih, penolong muda. Nah, minumlah air kelapa hijau di sebelahmu itu untuk memulihkan kekuatanmu, sahabat. Ah, Bukti baikmu begitu banyak, penolong muda. diam. Hup. Ah, tubuhnya tiba-tiba melambung ke atas pohon. Ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna.